Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru yaitu pantun nomor 79. Qala al-mu'allifu asbahullah wa kullu syartin mufsidin lil 'abdi bidzikrihi yufsiduhu bil qasdi. Kata beliau, setiap syarat yang bisa merusak transaksi kalau disebutkan, maka dengan niatan pun juga merusak. Faham maksudnya? Kalau disebutkan itu merusak transaksi, terus bagaimana kalau baru niatan juga merusak itu loh. Paham belum? Karena niatan tujuan itu kan akhirnya terwujud dengan ucapan. Faham maksudnya? Jadi dia transaksinya jual belinya sudah ada niatan tak jual barang ini untuk si fulan tapi nipu niatnya. Jadi tak ucapkan, tak bilang ori padahal KW. Dia niatan itu, tapi nggak ngucapkan dia. Ini bagaimana Pak barangnya? Ini asli ori ini. Dalam niatan padahal KW. Niatan ini baru, baru niatan ya, belum diucapkan. Rusak transaksinya? Rusak juga sebenarnya. Karena apa? Karena dia sudah tidak jujur. Nah, kalau diucapkan jelas terusak. Tambah rusak. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu astabahullah wa hadhi aidan min al-qawaid al-muhimmah. Kata beliau ini juga termasuk kaidah yang penting. Kullu syartin yufsidul 'aqda idza dzukira fi. Setiap syarat yang bisa merusak transaksi apabila disebutkan, fa innahu yufsiduhu aidan idza idza nuya. Maka maka syarat tersebut juga apa? Juga akan merusaknya, nah merusak juga apabila hanya diniatkan. Diniatkan juga bisa merusak. Yakni anna niyyata taqum maqaman nutqi Maksudnya bahwasanya niat itu menduduki tempat kedudukan apa? Nah, barakallahu fikum kedudukannya seperti kedudukan mengucapkan. Jadi syarat yang dia ucapkan kalau syaratnya batil itu merusak transaksi, kalau dia belum mengucapkan tapi sudah ada niatan dengan syarat yang batil itu juga sudah merusak. Paham ya? Nah, karena niatan tuh kedudukannya seperti apa? seperti mengucapkan. Wa dalil dzalika qaulun Nabi SAW dalil mengenai hal tersebut adalah sabda Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin manawa. Sesungguhnya atau hanya saja semua amalan tergantung dengan niatnya dan setiap orang atau masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Misal dalik contohnya, seringnya yang dipakai contoh itu masalah tahlil. Tahu tahlil ya, antum kalau dengar lafaz tahlil, mulai usul fikih yang antum pelajari di awal dulu sudah enggak asing lagi. Tahalil itu menikah untuk menghalalkan. Paham belum? Perempuan itu kalau talak tiga, talak tiga, namanya talak apa namanya? Kalau talak tiga, talak bain, itu harus pisah nih ya. Enggak boleh balik kepada mantan suaminya sampai kapan? Sampai dia dinikahi laki-laki lain. Kemudian laki-laki lain ini tadi menceraikan wanita tersebut barulah wanita bisa balik kepada mantan suami. Faham belum? Nah, tahlil itu semacam apa? Semacam tipu muslihat atau semacam hilah. kita lewatkan contohnya. Jadi kalau anak bilang tahlil dah paham belum? Ada gambaran belum? Nanti kalau masih belum jelas jelaskan. Tahlil itu maksudnya itu dia melakukan suatu perbuatan fungsi dan tujuannya itu bukan karena keinginan dia untuk nah perbuatan tersebut tapi untuk menghalalkan. Contohnya, nah barakallahu fikum si A sama si B Nah barakallahu fiikum itu suami istri. Si A sama si B suami istri. A suaminya, B istrinya. A ternyata sudah mentalak si B. Talak berapa? Tiga sudah, talak tiga. Mau nggak mau pisah atau tidak? Pisah namanya talak apa namanya? Talak bain namanya. Nah, si A akhirnya bagaimana caranya ya? Ternyata mantri, mantan istriku, mantri itu mantan istri ya. Ternyata mantri, mantan istri itu masih cantik juga. Jadi pengen balik loh si A sama si B ini. Tapi caranya bagaimana? Karena sudah talak bain gitu loh. Si A mencari si C. Si C, sini antum. Ada apa si A kata si C? Contoh aja. Kemudian si A bilang, "Tolong si C, antum mau nggak nanti dalam waktu sepekan mendapatkan uang dua juta setengah?" "Wah, siap," katanya kata si C. "Apa apa? Apa kerjaannya?" "Si C, antum tolong melamar mantri, mantan istriku." Nah, nanti antum nikahi setelah sepekan antum cerai. Kata si C siap katanya. Nanti setelah itu antum dapat dua setengah. Nah, si C ini ketika menikahi si B, ya, yang B ini mantri dari si A, ini tujuan menikahnya apa tadi? Tahlil. Biar si B ini hal, biar si A itu halal mendapatkan si si B itu mantri mantan, mantan istri tadi itu. Faham belum? Si C akhirnya menikah dengan si B tadi, yaitu mantan istri si A. Mahfum salah ini, Bang? Akhirnya setelah menikah dalam sepekan diceraikan sama si C. Setelah diceraikan otomatis setelah masa iddahnya habis, si B ini bisa dinikahi sama si A. Itu namanya tahlil. Paham belum? Jadi kalau antum dengar lafaz tahlil udah enggak asing lagi ya? Masih asing atau enggak? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Misal dzalika tahlil, contohnya adalah tahlil. Fal mutallaqah salasan, maka seorang wanita yang diceraikan cerai tiga, talak bain namanya, la tahil, limutalliqiha hatta yatazawwajaha zawjun akhar wa yujami'uha masyaallah ini syaratnya ketat syaratnya ya seorang wanita kalau telah talak tiga namanya talak bain itu enggak halal bagi suami yang telah menceraikan tersebut sampai ada laki-laki lain suami lain yang menikahi mantri mantan istri tadi itu wa yujami'uha dan berhubungan badan dengannya liqauli ta'ala dikarenakan firman Allah taala hatta tangkiha zaujan ghairah itu syahidnya Sampai kapan? Sampai wanita tersebut nah menikah dengan laki-laki lain yang selain suami tadi itu. Faham belum? Nah, syaratnya itu kalau talak bain seperti itu. Kalau talak raj'i itu talak yang keberapa? Alhamdulillah. Satu dan dua. Masing-masing talak kemarin masa iddahnya berapa kemarin? Ah, Hamzah pendapat yang rajih tiga kali haid. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang mengatakan tiga kali suci itu kurang tepat karena posisinya apa barakallahu fikum menceraikan dalam nah barakallahu eh, menceraikan dalam keadaan haid itu termasuk talak bid'i. Jadi kalau menceraikan posisinya suci. Paham ya? Untuk memastikan apa kemarin suci? Hamil atau tidak? Karena kalau ceraikan dalam keadaan hamil, apa masa iddahnya? sampai melahirkan. Sudah paham salah salah ini ya? Ayo kita lanjutkan lagi. Tangkih bima'na tujami sampai perempuan tersebut barakallahu fikum menikah dengan laki-laki lain. Menikah di sini maknanya tujami itu berhubungan badan. Karena kalau menikahnya belum dukhul, kok udah cerai itu belum sah. Belum ya, belum dianggap nah barakallahu fikum clear. Jadi Catatannya adalah dukhul ini diantaranya. Falau an imra'atan tuliqat salasan min zaujiha. Kalau seandainya kata beliau, taruhlah seandainya ada seorang wanita diceraikan tiga kali cerai. Cerai pertama, cerai kedua, cerai ketiga, maksudnya talak bain. Faqama ahluha bi tazwijiha. Kemudian keluarganya menikahkan wanita tadi itu Wasyaratu tapi mereka mensyaratkan ala zauj tsani mensyaratkan kepada suami yang kedua an yutaliqaha idza fa'ala ma yuhalliluha li zaujiha al awal yaitu mensyaratkan agar suami yang kedua ini menceraikan wanita tadi apabila apa? Apabila dia melakukan sesuatu yang bisa menghalalkan untuk suaminya yang pertama. Tahu belum? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ini ini termasuk hilah. Jadi pernikahan untuk suami yang kedua tujuannya fungsinya agar untuk menghalalkan suami yang pertama. Paham belum? Biar menterinya ini bisa balik ke suami yang pertama itu loh. Paham Nah, barakallahu fikum. Kalau mantri kan mantan istri, kalau mantan suami apa? Mansua. banyak. mansua itu mantan suami. Nah, kalau mantri mantan istri. Paham ya? Jadi difahami singkatan-singkatan seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dulu mungkin antum pernah dengaran jelaskan, pernah ada kekeliruan. Kalau persamaan kata namanya sinonim, kalau lawan kata namanya antonim. Kalau lafadznya sama, tulisannya sama, bacanya sama, artinya beda, itu namanya bukan akronim ya. Namanya adalah mononim. Mononim. Akronim itu naam singkatan, akronim itu. Itu pendapat yang sahih ya, berdasarkan pendapat-pendapat ahli lugah Indonesia ya. Seperti itu. Maksudnya akronim itu bukan bukan satu lafadz bacanya sama, maknanya beda bukan, tapi apa? tapi akronim itu adalah semacam singkatan. KUA, kantor urusan agama itu masuk dalam akronim juga. Paham ya? Nah, barakallahu Kemudian mantri juga masuk juga mantannya sendiri. Nah, jadi kalau antum pahami ya dulu mungkin antum pernah dengar ada akronim-akronim itu keliru ya. Eh, sudah terojok ya, keliru. Yang benar mononim. Mononim itu lafaznya satu, bacaannya sama, artinya beda. Contohnya banyak atau tidak? Banyak sekali. Di antaranya apa, Bang? Contoh yang lain satu lafadznya bacanya sama tapi beda maknanya. Bisa juga bisa. Contoh yang lain? Bulan. Ya enggak? Bulan berapa ya sekarang ya? Apakah bulan purnama maksudnya? Bukan, tapi bulan juga bisa bulan purnama. Ya enggak? Nah, jadi namanya bulan, bacanya sama bulan juga, tapi bulan maknanya macam-macam. Ada lagi enggak contoh yang lain? Hmm? Contoh lain ada enggak? Masih banyak sebenarnya. Contoh lain, alhamdulillah. Apa? Gula? Kue. Apa yang satunya kue? Roti satunya? Eh? Kue satunya roti, kue satunya apa? Wah itu nggak masuk itu. Itu kue bahasa Jawa itu lain lagi. Allah <laughs> Ustaz. Kalau kue roti tahu kue satunya apa itu loh. Ada lagi ya? Atau coba, contoh lain. Bisa nyatakan Abdurrahman? nanti bisa nyatakan? Nyatakan lagi, Bang? Bang. Tanya. Bang maknanya apa? Terusnya beda itu ya, beda ya, Afan ya. Kalau itu beda. Enggak sama. Bang B N B A N K itu bang itu. Kalau bang ini pakai G ini ya, bang. Paham ya? Nah, banyak cuman nggak tersebutkan sekarang, cuman itu kesimpulannya anak sudah kelirkan ya karena ada yang masih masukan kemarin. Anak kan nggak ahli bahasa Indonesia, nggak ahli cuman kedengaran akronim itu seperti itu ternyata akronim itu persingkatan. singkatan. Akronim itu akronim itu singkatan ya, singkatan. Yang benar kalau satu lafaz, satu tulisan bacanya sama, artinya beda itu namanya mononim. Namanya mononim. Eh, kita lihat lagi. Kesimpulannya di sini adalah nikah yang tahlil. Nah, barakallahu fikum faradiya bihadza syarat. Kemudian suami yang kedua ini ridho dengan syarat ini. Syaratnya apa tadi syaratnya? Syaratnya dengan catatan dia itu nanti apa? Na'am barakallahu fikum untuk menceraikan istri tersebut demi apa untuk menghalalkan suami yang pertama, ridhonya. Fahuna syartu batilun, di sini syaratnya batil. Wa mufsidun dan merusak lil akad, merusak transaksi akad nikah. Wala tahillu zawjihal awal bihadzal akad. Tetap tidak halal bagi suami yang pertama dengan akad ini. Jadi mansua tetap belum halal mendapatkan mantri. Paham ya? Nah, karena apa? Karena nikah yang kedua ini apa? Nikah yang batil. Karena ada syarat yaitu tahlil. Mafhum soal ini? Ayo na'am. Mafhum soal? Ayo na'am. Kita lanjutkan lagi. Li'annaha tazawwajat bi'aqdin fasid. Karena perempuan tersebut nikah dengan akad yang rusak. Wal fasidu la hukma lahu fi nafsih. Sedangkan sesuatu yang rusak itu tidak punya hukum secara zatnya. Fadlan an ghairih. Terlebih-lebih lagi, na barakallahu fikum, untuk yang lainnya secara zatnya aja nggak bisa apalagi yang lainnya. Paham belum? Nah, karena rusak itu loh ya. Walau anna zawja tsani nawa at-tahlil biduni ilmi zawjah wa ahliha. Penting ini sekarang. Keluarga perempuan nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata suami yang kedua ini yang hendak menikahi wanita tadi meniatkan tahlil, meniatkan wahana tak nikahi. Si fulana yang tak nikahi biar nanti setelah sepekan tak ceraikan biar bisa balik kepada mansua, mantan suami tadi ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Tapi tanpa sepengetahuan perempuan tadi. Wanita tadi enggak tahu kalau niat lelaki ini nikahi untuk apa? Tahlil dia enggak tahu. Dan keluarga perempuan juga enggak tahu. Fal 'aqdu aidan fasid. Seperti ini akad nikahnya rusak juga. Paham ya? Perempuannya enggak tahu, keluarganya juga enggak tahu, tapi suami yang kedua ini pengennya apa? Meniatkan untuk tahlil. Itu juga rusak. Wa dzalika li'annahu nawa ma yufsidul 'aqd yang demikian itu karena dia telah meniatkan sesuatu yang bisa merusak akad nikah. Fakullu man yusidul abda, maka setiap sesuatu atau segala sesuatu yang bisa merusak transaksi atau akad nikah, bizikr kalau disebutkan, yusiduhu bil qasdi, maka juga akan merusaknya apa walaupun apa? dengan suatu tujuan atau keinginan atau niatan. Kalau disebutkan rusak. Kalaupun enggak disebutkan walaupun niatan, niatan toh, tujuan, nambarakallahu kalau fikum nanti setelah itu mungkin terlaksana juga tetap rusak gitu loh. Faham, faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa min dhalika 'ala al-madhhab di antara contoh juga 'ala al nah berdasarkan madhab kalau disebutkan madhab di sini apa kemarin? Hanabilah ya. Lau anna insanan tazawwaja bi niyyati talaq ba'da syahr. Kalau seandainya ada orang dia nikah dengan niatan ingin menceraikan istrinya setelah sebulan. Paham Anak mau nikah lah, Tapi sebulan tidak cerai karena niatan seperti itu. Niatan menikah akan menceraikan istrinya setelah sebulan. Ada niatan seperti itu. Fanikahu batilun, maka nikahnya batil. Li'annahu law syarata an yakuna nikah muakkatan bisyar lakana hadha syarta lakana na'am kalau lakana hadha syarta mufsidan lil aqd. Ayo eh, na'am kalau Artinya ha, na'am Lakana hadha syartu mufsidan lil aqdi. Artinya apa? Kalau seandainya dia mensyaratkan pernikahan tersebut muakkatan dibatas dengan waktu sebulan gitu. Misalnya syarat ini apa? Sudah merusak akad nikah. Karena nikah, namanya nikah apa namanya ini? Mut'ah. Orang Syiah Rafidhah. Jadi mereka walaupun mengatakan itu kan mahar-mahar apa? Namanya pelacuran itu ya. Kalau Syiah Rafidhah kan ada nikah mut'ah namanya. Nikah mut'ah itu nikah yang Nah, barakallahu fikum dibatasi dengan waktu. Jadi nanti kalau dia menikah, barakallahu fikum boleh sepekan, sebulan. Intinya membayar apa? Membayar uang. Uang itu kata mereka mahar katanya. Eh, jadi mereka ada sayidnya, pemimpinnya, nanti ada stempelnya, sah, sah katanya. Berapa hari? 5 hari, 10 hari, 7 hari. Berapa maharnya? Maharnya katanya. Berapa maharnya? Sekian-sekian dolar misalkan. Stempel dah sah. Setelah sepekan, sebulan diceraikan. Nikah mutlak haram ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am diharamkan sampai hari kiamat. Jadi seperti ini apa tadi? Akadnya rusak. Fa idza kana hadzal syartu mufsidan lil aqd. Maka apabila syarat ini telah merusak transaksi atau akad nikah tersebut, na'am kanat niyyatuhu aidan mufsidatan lil aqdi. Maka niatannya pun juga merusak apa? Merusak akadnya. Naam barakallahu fikum al-akh mundur akh mundur mundur. Jadi niatannya pun juga apa? Merusak akad nikah atau transaksi tersebut. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma Hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niat-niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi perlu diperhatikan ya masalah perceraian, khulu' atau semisalnya karena emosi atau karena marah tidak terkontrol itu semuanya sebenarnya kembali ke niat. Kembali kemana? mana? Ke niatannya. Jadi niatannya bagaimana? Karena orang kalau emosi karena enggak terkontrol ya, marah besar, pulang kerja nggak dibikin gak dibikinkan apa air minum, pakaiannya masih kusut, gak disetrikakan juga, kemudian langsung apa banting setir dia. Paham ya? Banting setir. Banting setir paham ya? Banting setir marah-marah, wah piring dipecah, kemudian apa? Nah, kalau gelas pun juga dipecah, tembok pun dipukul-pukulin, tiang pun dipatahkan misalkan. Pemarah besar ini. Akhirnya anti talib Tiba-tiba gitu, kamu aku cerai. Nah, munculnya ucapan ini bukan karena niatan dia tapi karena marah emosi. Para ulama mengatakan innamal amalu niat berarti enggak jatuh talak. Paham belum? Nah, mabuk dia, teler pulang dari kantor karena di PHK mabuk dia. Mabuk langsung pulang ngetok pintu, buka bukakan anti talak. mabuk dia ya. Nah, barakallahu fikum itu juga apa? Masuk atau tidak itu? Dianggap enggak? Enggak dianggap. Innamal amalu niat Orang mabuk itu kan tertutupnya akalnya gitu loh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini penting ya. Jangan sampai nah barakallahu fikum langsung kita bermudah-mudahan talaknya sah. Niatnya bagaimana? Dia enggak ada niatan ya, mabuk gitu loh. Kita lihat sini. Wa min dzalika aidan termasuk contohnya juga, law anna insanan isyara silahan. Kalau seandainya ada orang membeli silah senjata. Senjata macam-macam ya, tank juga senjata, mortir juga senjata, basuka senjata, pisau juga senjata. nah musytarata an yuqatal bihi Na'am barakallahu an washtarata Na'am barakallahu fikum an yuqatal itu yuqatal itu. Washtarata an yuqatal bihil muslimin atau an yuqatal bihil muslimin? An yuqatal ya. Na'am. An yuqatal atau yuqatal? Yuqatal ya kembali ke orangnya ya. Washtarata an yuqatal bihil muslimin, tapi dia mensyaratkan mensyaratkan tujuan dia beli senjata tersebut untuk apa? memerangi kaum muslimin. Syaratnya batal atau tidak nih? Batal. Fahad syartu batilun mufsidun wa mufsidul aqdi. Maka syarat ini batal dan merusak akad jual beli. Lakin law nawahu bidun syartin, tapi kalau dia hanya meniatkan tanpa mensyaratkan kanal aqdu fasidan. Walaupun niatan maka akadnya pun juga rusak fima bainahu wa bainallah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fi la yusid. Secara zahir memang enggak membatalkan. Secara zahir tidak merusak. Paham ya? Secara zahir tidak merusak akad. Kenapa? Karena nampaknya kan sah-sah saja jual belinya. Intinya apa? Intinya ada ijab dan qabul situ. Ijab pemberian, qabul penerimaan. Di situ apa? Intinya dohirnya nampaknya sah-sah. Wa illa antara dia dan Allah taala tidak sah. Karena niatannya dah rusak niatannya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Kata beliau fima lau tahakamu 'indal qadi. Na'am barakallahu fikum wa in kana fi dhahir la yufsid fima lau tahakamu 'indal qadi. Walaupun secara dohirnya enggak merusak kalau seandainya berhukum di sisi qadi misalkan. Karena dohirnya apa? Dohirnya menampakkan seakan-akan beli gitu loh. Niatnya enggak tahu. Niatnya amalan hati, ya enggak? Amruhu ilallah kan itu. Walihada qala an-nadhim na'am barakallahu fikum mathilan dzalik oleh karena ini Nah pemilik pantun mengatakan dalam keadaan memberikan contoh mengenai hal tersebut wa mislu nikahi qasidit tahlili wa man nawat talaqa lirrahili paham ya contohnya nomor 80 itu mislu nikahi qasidit tahlili wa man nawat talaqa lirrahili contohnya apa contohnya nikah tapi tujuannya tahlil paham ya dan orang yang meniatkan tolak dalam pernikahan tersebut paham belum itu juga termasuk apa contohnya rusak karena sudah ada niatan jelek dan juga ada tujuan yang tidak bagus karena tujuan pernikahan untuk mewujudkan apa? Antum terus bertanya ya. Untuk mewujudkan apa? Keluarga yang bagaimana? Nah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Naam. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullah alaihi qawluhu mislu nikahi qasidit tahlili wa huwa al-muhallil, yani alladhi tazawwad imra'atan talaqaha zaujuha salasan masyaallah tahlil maksudnya apa maksudnya wa huwa muhallil yaitu orang yang menghalalkan menghalalkan maksudnya bagaimana dia sebagai sebab sebab istri tersebut mantri tersebut menjadi halal untuk apa kembali ke mansuwa tadi itu paham ya nah barakallahu fikum kita lihat sini al muhallil yakni alladhi tazawwaj imra'atan talaqaha zaujuha salasan Muhalil itu adalah lelaki yang menikahi seorang wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya tiga kali cerai. Maksudnya talak bain. Faham ya insyaallah ya? Itu namanya muhalil. Berarti muhalil itu mansua atau orang lain? Muhalil orang lain. Mansua lain, mansua lain, mantri lain. Tapi mantri ini wanita lah yang dinikahi oleh muhalil tadi itu. Nah, biniyatin dengan suatu niatan annahu mata fa'ala mata matahil bihi lil awal talaqaha. Dengan niatan Kapan dia melakukan perkara yang bisa menghalalkan suami pertama dia akan menceraikannya. Fabi mujar fabi mujarradi an na fabi mujarradin niati na barakallahu fikum yubtilun nikah. Maka dengan semata-mata niatan saja sudah batalkan pernikahan, bayangkan. Wa in lam dari dari walaupun dia enggak mensyaratkan. Wa misalan akhar dzakarahu biqaulih dan contoh yang lain beliau menyebutkan dengan ucapannya wa man nawat talaqa lirrahili ai 'inda rahilih dan orang yang meniatkan untuk apa? Menikahi seorang wanita tapi niatnya akan dia ceraikan kalau dia safar. Paham belum? Ana mau nikah dengan seorang wanita karena kerjanya lagi kontrak kerja di Jogja. Nikahnya dengan seorang akhwat tapi sepekan saja. Nanti kalau anak safar ke Medan lagi, ayo apa namanya? Ke Aceh misalkan, safar ke Aceh, nampar kalau fikum, nanti tak ceraikan. Nah, itu berarti ada niatan di situ. niatannya apa niatan? Dia nikah di Jogja itu cuman selama dia kerja di situ. Setelah pulang ke Aceh, paham ya? Dia akan apa niatnya? Menceraikan. Itu boleh atau tidak seperti itu? Sah enggak? Sah enggak niatan itu? Enggak sah ya, itu niatan yang batil, niatan yang tidak benar. Nah, mafhum salah antalah. Eh, nanti pahami baik-baik ini biar suatu ketika nanti faham pembahasan seputar perceraian dan juga tahlil ini na'am. Walam ta'ti bi makna 'inda. Nah, kama fi qouli ta'ala terkadang lam maknanya datang apa? Datang maknanya itu inda. Lirrahil inda rahil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Akimus salata li tulukis syams, ay inda tulukis syams. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya ini kan waktu-waktu sholat. Jadi ketika matahari tergelincir, ketika matahari terbenam, paham ya? Ketika matahari, nah barakallahu fikum bayangannya eh, seperti panjang benda yang nah ada di situ misalkan itu semuanya apa? Liduluki maksudnya adalah inda duluki. Paham ya? Ai 'inda dulu syams ala ahadil ihtimalat. Itu termasuk di antara makna lam, mana 'inda. Paham ya? Nah barakallahu fikum na'am. Wa man nawa talaqal lirrahin yakni man tazawwaja bi safarih, ya kan? Wa nawa annahu idza rahila an hadzal balad talaq. Allah musta'an. Maknanya bahwasanya barang siapa yang menikah nah di waktu safarnya dia dan dia meniatkan apabila dia pulang rehlah pergi kembali meninggalkan kampung tersebut, dia apa telak, dia akan menceraikan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Eh, dia akan menceraikan. Itu niatan yang tidak benar itu ya. Jadi kalau antum safar ya apa tujuannya safar safar. Kerja ya kerja, bisnis bisnis. Kalau mau nikah ya serius itu loh ya. Jangan apa jangan nah barakallahu fikum, nah pura-pura kemudian justru apa? Eh, melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Kalau istilahnya apa ya istilahnya? Kalau misalkan nikah lagi boleh enggak? Dia orang Aceh, punya istri sana. Kemudian kerja di Jogja. Kontrak kerjanya tiga tahun lah. Dia Jogja nikah lagi boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh kalau nikah syar'i enggak masalah. Ya jadi permasalahan ini kan apa? Nikah muakkad. Paham ya? Pernikahan yang dibatasi waktu tertentu itu loh. Paham ya? Karena orang itu kalau nikah enggak ada batasannya. Ya kalau misalkan masih oke, okay, paham ya? Nah barakallahu fikum sampai meninggal dunia nih itu. Ya enggak? Enggak ada istilahnya garansi, enggak ada. Paham ya? Kalau ini muakkad, dibatasi waktu. Mahfum salah, Bang? Eh, enam. Jadi enggak diperbolehkan yang seperti ini ya. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Fayakunu nikahuhu bin niyah. Berarti menjadilah di sini pernikahannya dengan niatan. Niatannya apa? Niatannya kalau nanti aku safar dan meninggalkan kampung ini, istriku tak ceraikan. Nah itu, niatan yang batil. Annahumata rahina talak. Kapan dia pergi maka apa? Dia akan menceraikannya. Fahuwa fil waqi' nikahum muaqqad, ya kan? Pada hakikatnya itu nikah muaqqad, nikah mut'ah. Naam ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi pada hakikatnya adalah nikah muaqqad itu enggak diperbolehkan. Lakin la tapi tidak, dengan syarat di sini ya. Tidak dengan syarat tapi dengan niatan. Nah, barakallahu fikum tidak dengan syarat tapi dengan apa? Dengan niatan saja. yakunu nikahu fasidan dan maka di sini pernikahannya apa? rusak kama law syarata 'inda al-'aqdi an yutalliqaha idza raja'a liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam amal binniyat sebagaimana kalau seandainya dia mensyaratkan ketika akad eh, mensyaratkan apa an yutalliqaha dia akan menceraikan dia idza raja'a apabila dia kembali nanti kalau kembali ke kampung ceraikan kamu paham ya kalau niatnya seperti itu juga rusak mensyaratkan juga rusak innamal amal binniyat penting sekali ya hadis ini antum hafal dan bahkan antum sudah mutskin sekali ya ini hadisnya siapa ini Umar bin Khattab rawahu Bukhari Muslim ini penting sekali nih. Niatnya ternyata apa? Pengaruhnya besar terhadap amalan-amalan kita semuanya perceraian. Kemudian apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am apa tadi yang Anda sebutkan tadi itu? Khulu'. Paham ya? Kalau khulu' beda ya dengan tolak. Na'am khulu' beda dengan tolak ya. Nah, bedanya apa? Khulu' dengan tolak. Bedanya apa, Isa? Bedanya apa? Apa? Kalau tolak kenapa? Dari suami ya, naam. Kalau khulu dari istri perbedaan pertama, perbedaan kedua Kenapa? Kenapa? Eh, perbedaan kedua Mas? Kalau khulu dari istri, yang minta istri. Kalau talak kan suami yang menceraikan. Perbedaan kedua? Apa? Kalau khulu dia mengembalikan maharnya atau sesuai dengan minta suami benar. Kalau talak tidak ya, tidak. Perbedaan ketiga. Wallahu a'lam labas Antum Bang. Hah? Antum Allah. Kalau hulu langsung bisa. kalau tolak eh, proses tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Kalau hulu nggak ada hulu satu, hulu dua, hulu tiga nggak ada. Paham ya? Enam itu diantaranya. Kalau tolak masing-masing tolak berapa? Tiga kali haid masa idahnya. Kalau hulu sekali suci. Kalau dia posisinya apa? Nah barakallahu fikum. Naam sekali haid ya, sekali haid. Kalau posisinya dia, naam saat itu posisinya apa? Posisinya dia suci. Kalau dia hamil, ya melahirkan. Kamu paham maksudnya? Jadi nggak perlu nunggu tiga kali haid. Kamu bedanya itu ya? Ewan eh, na'am barakallahu fikum, wa eh, na'am. Na'am barakallahu fikum itu kesimpulannya. Jadi pahami baik-baik nikah tahlil itu adalah haram. Naam. Kita lihat lagi dikit lagi. Wa hadha al masyhur min madhhab Imam Ahmad. Inilah yang masyhur berdasarkan madhab Imam Ahmad annahu la yahil bihi fardul marah bahwasanya tidak halal kemaluan seorang wanita la yaqa tawarus fihi dan tidak terjadi. Nah, barakallahu fikum saling mewariskan atau pembagian warisan padanya la yulhiquhu nasab tidak boleh diikutkan nasab eh, barakallahu fikum garis keturunan idza kana ar-rajul aliman bi fasadih kalau nah lelaki tersebut tahu tentang rusaknya pernikahan tersebut jadi pernikahannya direncanakan. Nah, barakallahu fikum ya, nanti. Nah, ya, Dan nikahnya sudah direncanakan, itu apa? Untuk cerai atau untuk pisah itu rusak. Nanti enggak bisa dinasabnya dinisbahkan, enggak eh, bisa ke ke situ karena nisbah itu nisbahnya nah barakallahu fikum kepada laki-laki atau perempuan nisbah itu biasanya. Antum nisbah kepada bapak atau ibu biasanya? kepada bapak. Jadi kalau orangnya laki-lakinya Arab misalkan ya, nama orang Yaman misalkan ibunya orang eh, orang apa nama barakallahu Indonesia misalkan nanti nisbahnya ke Arab bisa. Tapi kalau ibunya orang Arab, walaupun Arab asli, Arab Saudi lah, paham ya? Kemudian bapaknya orang Jawa, ya Al-Jawi. Paham ya? Benar itu ya? Enggak Saudi enggak bisa, Al-Jawi. Dan kecuali dia apa? Tinggal di Saudi selama ada yang mensyaratkan selama lima tahun lebih, paham ya? Ada yang kata tiga tahun lebih bisa disebarkan ke suatu tempat, paham ya? Seperti itu. nam. jadi perlu diperhatikan. Contohnya tinggal di Yaman, tinggal di Yaman antum kemudian kurang lebihnya lima tahun ke atas lah, atau empat tahun ke atas itu sebagian ada mengatakan sudah bisa nisbahnya ya al Yamani. Sebagian mereka seperti itu. Cuman yang rajih untuk masalah nasab ini kembali ke laki-laki tadi itu. Faham salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wabil masalah khilafun dalam masalah ini ada silang pendapat. Nah, ada perselisihan. Faminal ulama man qala di antara ulama ada yang mengatakan idza tazawwajal gharib bi niyyati talaq fala haraj. Allah musta'an. Sebagian ulama ada yang mengatakan apabila orang asing nah barakallahu fikum menikah dengan niatan talak perceraian fala haraj enggak masalah katanya. Wa farraqa bainahu wa bainan nikahil mut'ah. Perbedakan antara nikah tersebut dengan nikah mut'ah katanya. Bedanya apa? Mirip. Paham ya? Nah, enggak ada bedanya sebenarnya, cuman ya namanya ada beda bi anna nikahal mut'ah qad syarata fihi al-firaq ba'da intihai ajal Cuman bedanya tipis sekali kalau dibedakannya. Wa illa aslinya ya sama, mirip. Paham ya kita lihat ini tipisnya? Kalau nikah mut'ah itu syaratnya dia mensyaratkan firaq pisah setelah apa? Intihai al-ajal, setelah waktunya habis. Kalau nikah mut'ah seperti itu, maaf Bang? Kalau nikah mut'ah itu nanti di awal disyaratkan, ana mau nikah sama si fulana, contohnya gitu ya. Nah, dengan batas waktu satu pekan. Setelah satu pekan kita pisah. Nah, kemudian fulanah ini menyebutkan maharnya berapa? Fulanah menyebutkan maharnya 6000 dolar misalnya kan. Dikasihlah 1000 dolar untuk mahar. Stempelnya dari sayyidnya, pemimpinnya ini kamu tahu Syiah biasanya ya. Nah, nah setelah sepul, sepekan bisa, Karena apa? Ajalnya waktunya habis. Nah, kita lihat fa yanfasikh an-nikah binti maka Nah, barakallahu fikum langsung apa? Langsung enam Eh, terlepaslah pernikahan tersebut, e, dibatalkan pernikahan tersebut, maksudnya dibatalkan tuh selesai pernikahan tersebut binti aha ini dengan habisnya waktu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi langsung terlepas nikahnya langsung apa? Langsung nampisah langsung tidak apa dianggap pernikahan lagi setelah habis waktunya. Radhiya am lam Ridha atau enggak ridha itu sudah. Nikah mutlak seperti itu. Wa amma hadza adapun yang ini yang satunya tadi yang nikah gharib tadi itu Falam yasyarat fihi al-firaq. Dia enggak mensyaratkan untuk cerai, pisah. Wa rubbama nyambarakallahu fikum yarghab fil mar'ah wa wa yabqiha ma'ahu hatta ba'da an yusafir. Dan bahkan bisa jadi si lelaki, laki tadi itu cinta dengan perempuan tersebut, raghiba fi cinta ya. Kalau an benci, nah wa rubbama yarghab fi itu berarti cinta. Bisa jadi apa? Laki-laki tersebut cinta dan senang perempuan tersebut perempuan tadi akhirnya apa? Dia tinggal bersama wanita tadi bersamanya walaupun apa? Walaupun setelah safar diajak pulang sekalian. Bedanya itu katanya. tapi apa kita katakan walakin yuqal na'am. Akan tapi dikatakan na'am. Hadza farqun mu'assirun illa annahu fihi illah tamna'uhu. Ini memang na'am barakallahu perbedaan yang bisa memberikan pengaruh benar. Paham ya? Tapi ingat di dalamnya masih ada penyakit atau alasan yang menghalang-halanginya. Illah itu alasannya di dalamnya ada alasan yang menghalang-halangi perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Amlum. Nah, dihalang-halangi kenapa? Wahya al-ghish. Kan ya, li zaujah wa ahliha, yaitu penipuan terhadap istri dan keluarganya. Amlum. Karena nah barakallahu fikum keluarga dan istrinya tahunya pernikahan itu lama. Pernikahan itu lama sampai akhir nanti, tahunya sampai ya namanya nikah itu loh tahunya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Tapi kan ini kan Ternyata enggak. Kalau safar pulang kampung ceraikan. Kalau cocok dibawa pulang kampung, kalau enggak cocok ceraikan. Tapi enggak mensyaratkan di awal. Kalau mutsah mutsah mensyaratkan di awal. Berapa? Satu pekan. An itu. Faham bedanya handalah? Ayo na'am. Lihat, dilihat sini barakallahu fikum. Lianna ahlaha law kanu ya'lamuna annahu la yuridu an yatazawwajaha illa ila muddatin makasahu fi baladihim lam yuzawwijuhu Dikarenakan keluarganya kalau seandainya mereka tahu sejak awal, eh, tahu kalau seandainya lelaki tersebut tidaklah menikahi putrinya kecuali apa? Batasan kecuali sampai pada waktu ketika kecuali apa? Sebatas waktu yang dia tinggal di negeri mereka. Niscaya apa keluarga tersebut lam yuzawijuh, enggak akan menikahkan lo tahu sejak awal. Tapi kan enggak tahu. Ya enggak? Enggak tahu kan? Sejak awal enggak tahu tahunya setelah safar itu lah. Kok enggak dibawa pulang ini? Nah, seperti itu. Fa'ala hadha yakunu hadha min babil makr wal ghish wal khada' Nah, barakallahu fikum kata beliau, berdasarkan penjelasan ini berarti ini termasuk bab makar, membuat makar, penipuan dan juga apa? tipu muslihat. Paham ya seperti itu. Naam. Walau akhbarahum annahu sayutalliq 'inda rahilihi wa zawwadnam wa zawwajuhu 'ala dhalik sara nikah mut'ah. Ini penting. Kalau seandainya lelaki mengkabarkan awal, "Pak, Bu, eh, anak ini mau nikahi putri bapak dan ibu selama tinggal di sini, Pak." Nanti kalau safar tak ceraikan, itu nikah mutsah berarti. Belum? Ewa. karena mengkabarkan di awal. Nah, kata beliau, kalau seandainya laki tadi mengkabarkan kepada keluarganya bahwasanya dia akan menceraikan ketika dia pulang kampung, pulkam, paham ya? Nah, ternyata nekat keluarganya wajuh keluarganya tetap menikahkannya ala dalik atas alasan tersebut sara nikah mutsah nikah mutsah. Paham belum? Dikabarkan di awal, Pak, Bu, ini saya nikah mau nikahi putri bapak dan ibu ini selama tinggal di kampung ini bu nanti kalau safar tak cerahkan ternyata kata mereka ya nggak masalah yang penting maharnya besar paham ya nah dinikahkanlah paham ya itu namanya mut'ah karena disebutkan di awal batasan waktu selama tinggal di kampung tersebut kalau nggak disebutkan di awal namanya nikah gharib tadi itu pun juga nggak diperbolehkan karena ada rich ada penipuan tadi itu Summa innahu yatibu saddal bab fi hadhil masalah saddan mani'an. Kemudian wajib menutup pintu dalam permasalahan ini dengan penutup yang sangat menghalang-halangi. Jangan sampai ada. Li'annahu wujida li'annahu wujida min as-sufaha alladziina la yubaluna bi mumarasatil fahisyah. Dikarenakan dijumpai dari kalangan orang-orang bodoh, safi yang mereka tidak peduli dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan keji. Banyak nikah cerai, nikah cerai. Intinya dia ini bukan apa? Bukan tujuannya menikah Paham ya? Cuman untuk mencari apa? kenikmatan dunia atau semisalnya, mencari pelaturan-pelaturan, nah barakallahu fikum atau yang semisalnya. Naam. Eh, wa naam. Ikhwan fi din azza dikit lagi ya. Kata beliau, "Iyadan billah." Iyadan ya sebagai apa itu? Iyadan Sebagai apa? Iyadan billah. Sebagai Pak Arabnya bisa Abdurrahman Alhamdulillah maf'ul mutlak. Amilnya mana? Mahdzuf takdirnya ayo a'udzu dan billah. Aidon sama adha ya'idu aidon itu juga sama. Subhanallah, subhana juga maf'ul mutlak. Takdirnya Usabihu subhana. Paham ya? Enggak pernah antum jumpai subhanallah. Pernah dengar? Subhanallah enggak pernah. Subhanallah, subhana. Paham ya? Mansub terus sebagai maf'ul mutlak. Ini juga sama. Iya dan billah. Man yadhhab li biladil kharij li yatazawwad bi hadhihi niyyah. Naam. Iya dan billah. Ya, kita berlindung kepada Allah taala dari orang yang pergi ke suatu kampung, ya, pergi ke kampung luar sana untuk menikah dengan niatan ini. Nikah kampung, cerai, pindah kampung lagi, nikah lagi. Walaysa lahu kharadun itlaqan. Dia tidak punya tujuan sama sekali. Ila annahu yatazawwaj bi niyyat talaq. Hanya saja niat dia satu itu apa? Niat menikahi untuk ceraikan. Idza ada apabila pulang kampung. Walihada yatazawwajuna iddat marrat fi khilal salasa ashhur. Allah musta'an. Oleh karena ini mereka dijumpai apa mereka menikah berkali-kali dalam waktu apa? Dalam waktu yang sangat singkat 3 bulan bayangkan nikah 10 kali 3 bulan. Pindah kamu pindah ke Jogja, kemudian pindah ke mana? Sulawesi, pindah ke mana lagi? Kalimantan, Sumatera. Dalam tiga bulan bayangkan itu. Nah, nikah berkali-kali ini berbahaya. Fahadil tuh hatta law qulna bi zawaznya. Permasalahan ini kalau seandainya kita mengatakan boleh, ma'a ma fiha min min ghishin wa khada' bersamaan dalamnya ada penipuan dan juga tipu muslihat, fa innahu yajibu saddul bab. Maka wajib menutup pintu ini. Li'alla yakuna dari'atan ila safan lizina. Agar apa? tidak menjadi sarana perantara untuk safar dalam rangka berzina. Nasallahu alafiyah kita minta kepada Taala keselamatan karena banyak orang-orang yang tidak beres seperti ini. Paham ya orang-orang awam jauh dari ilmu pergi ke tempat lain untuk berzina saja. Allahul musta'an. Bal inna hadhihi almas'alata la tadkhul tahta alkhilaf. khilaf Bahkan permasalahan ini tidak masuk di bawah perselisihan di faradahu ahlul ilm qat'an yang telah ditetapkan ahlul ilm secara pasti enggak ada. Li'anna masalah masalata allati faradaha ahlul ilm fil gharib. Dikarenakan permasalahan yang ditetapkan ahlul ilm itu dalam masalah al-gharib yaitu eh, menikahnya orang yang asing. Orang asing pendatang maksudnya ya. Yatazawwad bin bininya ditolak yaitu orang asing pendatang yang yang nikah dengan niat tolak perceraian. Idza faraqal balad kalau seandainya dia meninggalkan perginya atau kalau seandainya dia meninggalkan apa? negerinya ataupun pulang kampung. Wal gharib lam yusafir li ajli an yatazawwad. Orang gharib, orang asing itu pendatang itu biasanya safarnya bukan dalam rangka nikah, kerja, bisnis karena kelamaan, dia kangen dengan istrinya akhirnya enggak kuat, paham ya? Nikah itu loh nama safar li hajah. Biasanya dia itu safar karena ada kebutuhan, bu ilmin karena mencari ilmu, au mal atau mencari uang, al dzalik atau selain itu, wahtaja ila nikah dan butuhlah saat itu untuk menikah, fatazawwad akhirnya dia nikah. Amma haula adapun mereka-mereka faqad qasadu minal asl. Mereka sudah punya tujuan sejak awal an yadhhabu ilal balad, pergi ke suatu negeri liyatazawwaju bi niyyati talaq untuk menikahi wanita dengan niatan cerai. Allahumma musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.